Aplikasi Al-Quran di HP apakah juga merupakan mushaf dan bila dibaca samakah keutamaannya? Membaca Al-Quran Karim baik melalui mushaf atau melalui hafalan atau melalui HP sama hukumnya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man qara harfa min kitabillah falahu bi hasanah. Siapa yang membaca membaca satu huruf dari kitabullah maka dia mendapatkan satu kebaikan. Jadi apakah dia membaca Eh, dengan mushaf yang terbuat dari kertas ya. Jadi hakikatnya itu adalah yang yang tertulis di dalamnya. Apakah dari kertas atau dari uh, alat elektronik seperti HP itu termasuk. Oleh karena itu seorang apabila dia tidak dalam keadaan berhadas, jangan dia membuka aplikasi mushaf. Apabila dia dalam keadaan berhadas, jangan dia membuka aplikasi mushaf. Karena dia membuka aplikasi mushaf sama seperti dia menyentuh mushaf sama seperti dia menyentuh menyentuh mushaf wallahu taala alam bisawab